Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Kemudian yang berikutnya dari isim-isim yang dibaca rofa adalah al-mubtada wal khobar, yaitu mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar merupakan dua kalimat yang saling menyertai. Maknanya, jika dalam sebuah kalimat atau susunan kalimat terdapat mubtada, maka khobar akan datang menyertainya. Dikarenakan khobar adalah kalimat yang menyempurnakan makna mubtada. Di dalam istilah bahasa Indonesia atau pelajaran bahasa Indonesia, mubtada dan khobar biasa diistilahkan dengan DM, yaitu diterangkan dan menerangkan. Mubtada adalah diterangkan, khobar adalah menerangkan. Al-mubtada'u wal khabaru ismani tatarakkabu minhuma jumlatun ismiyah. Mubtada dan khabar adalah dua isim yang tersusun menjadi jumlah ismiyah. Jadi pada susunan mubtada dan khabar disebut juga dengan jumlah ismiyah karena diawali dengan isim. Mislu contohnya al ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat. Al ustadzu maridun, ustadz itu sakit. Aliyun ghaniyun, Ali itu orang kaya. Anta mujtahidun. Engkau orang yang bersungguh-sungguh. Maka pada contoh-contoh yang saya sebutkan adalah susunan mubtada dan khobar. Al-ilmu mubtada nafiun khobar. Al-ustadu mubtada mariyudun khobar. Aliyun mubtada ghaniyun khobar. Anta mubtada mujtahidun khobar. Amal mubtada'u fahuwa ismun mukhbarun anhu. Wal khobaru mukhbarun bihi. Adapun mubtada' adalah kata yang diterangkan dan khobar adalah kata yang menerangkan. Wal jumlatul murakkabah minal mubtada wal khobar tusamma jumlatan ismiyatan. Dan jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar disebut juga jumlah ismiyah. Jadi, pada jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar dinamakan jumlah ismiyah. Kemudian yang berikutnya al mubtada. Sekarang mubtada definisinya adalah isim yang terletak di awal jumlah. Mubtada adalah isim yang terletak di awal jumlah dan mubtada terbagi menjadi dua, bisa dari isim lohir dan isim domir. Contoh dari isim lohir adalah Allahu Sami'un. Allahu lafdul jalalah, Allah sebagai mubtada. Ini berupa isim lohir. Sami'un khobar. Allah maha mendengar. Al-adibu mahbubun. Sopan santun adalah perbuatan yang disukai. Al-adibu adalah mubtada berupa isim zohir. Kemudian al-bintu mujtahidatun. Anak perempuan itu bersungguh-sungguh. Syahidnya adalah al-bintu sebagai mubtada berupa isim zohir, yaitu isim yang nampak. Al-bakhilu mazmumun. Pelit adalah tercela. Syahidnya adalah al-bakhilu. Al-bakhilu mubtada berupa isim zohir Berupa isim Zohir. Kemudian, contoh dari isim zomir adalah huwa ghaniyun. Dia orang yang kaya. Syahidnya adalah huwa. Huwa mubtada berupa isim zomir. Hiya maridotun. Dia, perempuan, sakit. hia adalah mubtada berupa isim domir. Anta nasyitun. Engkau orang yang rajin. Syahidnya adalah anta. Mubtada berupa isim domir. Ana tilmidun. Saya seorang murid. Syahidnya ana. Ana sebagai mubtada berupa isim lomir. Kemudian yang berikutnya, ketentuan-ketentuan mubtada dan khobar. Bisa antum perhatikan pada contoh-contoh halaman 40. Yang pertama, mubtada dan khobar harus selalu dalam bentuk marfu'. Contohnya, Al-waladu mujtahidun. Perhatikan, al-waladu adalah isim marfu, tandanya dhammah sebagai mubtada. Mujtahidun khobar, dia isim marfu, tandanya dhammah. Karena keduanya adalah isim mufrad. Al-bintu mujtahidatun. Ini contoh untuk manas. Al-bintu mubtada marfu. Dia isim marfu, tandanya adalah dhammah. Mujtahidatun khobar marfu, tandanya adalah dhammah. Kemudian yang kedua, dari ketentuan-ketentuan mubtada dan khobar adalah susunan mubtada dan khobar ialah jumlah yang dimulai dengan isim dan disebut juga jumlah ismiyah. Sedangkan susunan fi'il dan fa'il adalah jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang dimulai dengan fi'il. Kemudian yang ketiga, bila ada isim marfu didahului oleh fi'il, maka isim tersebut adalah fa'il atau naibul fa'il. Sebagaimana pada pelajaran yang telah lalu. Contohnya, Doroba Muhammadun. Muhammad memukul. Muhammad sebagai fa'il. Muhammad sebagai fa'il karena didahului oleh fa'il. Duriba Muhammadun. Muhammad dipukul. Muhammad sebagai naibul fa'il karena didahului oleh Fa'il majhul. Bila ada isim marfu mendahului Fa'il, maka isim tersebut adalah mubtada' Ini adalah sisi pembahasan pada bab ini. Bila ada isim marfu mendahului fi'il, maka isim tersebut adalah mubtada. Contohnya adalah contohnya Muhammadun zahaba. Muhammad telah pergi. Muhammad Muhammad adalah mubtada karena dia isim marfu mendahului fi'il mendahului fi'il. Maka kata Muhammad adalah sebagai mubtada. Kemudian ketentuan yang keempat, susunan mubtada dan khobar harus selamanya sesuai, yaitu bila mubtadanya mufrad, maka khobarnya pun harus mufrad. Contohnya, al-waladu mujtahidun. Al-waladu mufrad, mujtahidun mufrad. Kemudian, bila mubtada'nya musanna atau jamak, maka khobarnya harus musanna atau jamak. Contohnya, al-waladani mujtahidani. Dua, anak laki-laki itu bersungguh-sungguh. Al-waladani mubtada berupa isim musanna. Maka khobarnya mujtahidani juga harus musanna. Al-auladu mujtahiduna. Anak-anak itu bersungguh-sungguh. Al-auladu adalah jamak berkedudukan sebagai mubtada, maka khobarnya adalah mujtahiduna harus berupa jamak. Kemudian bila mubtada'nya mu'annas, bila mubtada'nya mu'annas, maka khobarnya pun harus mu'annas. Demikian pula bila mudzakkar. Contohnya al-waladu mujtahidun. Al-waladu mubtada berupa isim mudzakkar. Maka mujtahidun sebagai khobar berupa isim mudzakkar. Demikian pula al-bintu mujtahidatun. Al-bintu adalah mubtada berupa isim muannas, maka khobarnya berupa isim mu'anaf pula, yaitu mujtahidatun. Diberi tanda tak sebagai tanda mu'anaf. Dan seterusnya. Kemudian yang perlu diperhatikan, catatan, bila ada isim marfu didahului oleh fi'il maalum maka isim tersebut adalah fa'il. Bagaimana pelajaran yang telah lalu. Kedua, bila ada isim marfu didahului oleh fi'il majhul, maka isim tersebut ya isim tersebut adalah naibul fa'il. Ini juga sebagaimana pelajaran yang telah lewat. Kemudian yang ketiga, bila ada isim marfu sedangkan sebelumnya tidak ada fi'il ma'lum dan fi'il majhul, maka isim tersebut adalah mubtada yaitu isim yang berada di awal kalimat. Disebut juga mubtada. Demikian yang bisa Anda sampaikan dari pelajaran ini, mudah-mudahan difahami. Barakallahu fikum.